Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Kau muslim, <clears throat> muslimi dan muslimah rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan ada beberapa faedah atau catatan tambahan yang ingin disampaikan Catatan tambahan pertama berkaitan dengan di biografinya An-Nawawi di halaman 8 <clears throat> perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir ada kalimat wa haza qasbas sabaki duna akronihi maka ada istilah Eh, uh, sabaki. Ada istilah yang perlu dijelaskan. <clears throat> Haza kosbas sabaki. Apa itu kosbus sabaki? Maka ini berkenaan dengan budaya orang Arab ketika mereka mengadakan perlombaan. Maka nanti finishnya <clears throat> misalnya lomba ya, apa, ya ada perlombaan itu finishnya yang dijadikan finish Ya, kalau di tempat kita kan atau umumnya ya, ya finish itu berupa garis atau finish itu berupa apa ya, pita gitu ya. Nah orang Arab dulu kalau ada acara lomba finishnya itu kosbah. Ini finishnya yang jadi finish itu kosbah. Kosbah itu nabatun lahu sak tumbuhan yang ada batangnya. Ya, tumbuhan yang ada batangnya. Fa'inal qasbata ismun linnabat alladhi lahu saqqun tawil. Al-qasab itu nama untuk tumbuhan yang punya batang yang panjang. Kalau di kamus menawir atau yang lainnya biasa diterjemahkan dengan bambu. Waminhu dan termasuk diantaranya adalah tumbuhan bambu. Jadi sebenarnya kosbah itu tidak harus e, kosbah itu nama semua tumbuhan yang batangnya panjang. Nah termasuk dalam hal ini adalah bambu. Jadi bambu itu salah satu e, kosbah. Jadi orang Arab ketika orang Arab di masa silam ketika ada acara lomba maka finishnya adalah kosbah. Tumbuhan yang memiliki batang yang panjang. Bambu atau yang lain. Nah siapa yang juara satu, siapa yang paling duluan sampai finish, tugasnya adalah mencabut ini, ini mencabut tumbuhan tadi. Ini, fawal muqaddam ala ghairihi. Siapa yang berhasil mencabut, nah dialah juaranya. Dialah pemenangnya. Itu sehingga tadi kita ada baca beliau adalah manhaza qasbas sabqi duna akroni Beliau adalah orang yang mendapatkan ini, kalau dibaca kalau berdasarkan penjelasan itu mendapatkan mbak simbol kemenangan yaitu na akronihi yang tidak didapatkan oleh teman-temannya. Itu makna asal uh, eh, sebagai jadi tumbuhan yang batangnya panjang jadikan sebagai di atas finish perlombaan siapa yang juara satu siapa yang paling duluan maka tugasnya mencabut tumbuhan tersebut dengan dia mencabut dialah pemenangnya ya kemudian <clears throat> kemudian uh, frase ini kemudian mengalami perluasan makna atau memiliki makna majas. Kemudian frase ini yaitu kosbus sebeki digunakan dalam pengertian majas dengan pengertian <clears throat> lidalalati alal jiddi wa tashmiri wal istihadi. Artinya adalah seorang yang rajin, seorang yang sungguh-sungguh sehingga dia berprestasi lebih unggul daripada yang lain. Itu catatan pertama. Kemudian catatan kedua tentang parameter darah nifas di pembahasan hadis Ibnu Mas'ud ya, halaman berapa? Halaman? Empat empat. Hadisnya, yang pembahasannya. Iya, lima puluh. Saya ingin bacakan pembanding untuk Eh, masalah ini. Pembanding yang ingin saya bacakan dari Musu'ah Fikiyah Kuwaitiyah. Di pembahasan tentang masalah nifas, ada poin pembahasan tentang hukum siqati fin nifasi. Ketentuan keguguran dalam nifas. Maka ada hal yang disepakati, kemudian ada hal yang diperselisihkan. Dahab al fuqaha'u para ahli fikih nampaknya ini adalah sepakat para ahli fikih berpendapat bahasanya keguguran yang istabana ba'du khalqihi sudah sangat jelas sebagian eh, fisiknya. Kausbu'in, misalnya kelihatan jarinya. Jarinya itu udah jari orang. Atau eh, atau anggota tubuh yang lain sudah ada yang jelas, jelas sekali kalau ini jari orang atau bagian tubuh yang lain maka itu waladun maka itu sudah jadi anak tasiru bihi mar'atu nafsa manakala eh, keguguran itu semacam ini maka perempuan yang mengalaminya itu adalah eh, eh, perempuan yang mengalami nifas setelah itu keguguran keluar darah maka darahnya itu darah nifas li'annahu bada'u khalqin adamiyin karena ini adalah awal penciptaan manusia. Dan it, e, masa idah berakhir dengan terjadinya aborsi semacam ini. Terjadinya abortus semacam ini. Jadi ini, ini e, yang disepakati ulama fikih. Kalau seorang wanita yang dalam kondisi hamil mengalami abortus, keguguran, yang keluar itu jelas sekali. Kalau itu ah, yang yang keluar itu ada jelas sekali fisik manusia, jarinya atau apanya, ya maka ya, darah yang keluar setelah itu adalah nifas dan dengan abortus ini kalau dia adalah, eh, maka masa idah wanita tersebut berakhir. Nah yang menjadi perselisihan adalah idam lam yastabin syai'un min khalqihi. Jika tidak jelas, jika tidak jelas sedikit pun dari fisik janin tersebut. Nah di sini fakat al fuqaha'u ala kaulain. Perselisihannya ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Syafi'iyah yang mengatakan jika seorang perempuan yang hamil itu mengalami abortus atau keguguran dan yang keluar adalah mudroh atau alaqah. Berarti setelah 40 hari pertama ya. 40 hari pertama nutfah. Asalkan sudah melalui fase nutfah. Jadi bentuknya mudghah atau bentuknya alaqah. <clears throat> Dan e, bidan atau ya, pakarnya mengatakan ini sudah mulai proses e, penciptaan manusia maka darah yang keluar setelah itu nifas. Hmm, jadi cukup sudah melampaui uh, nutfah bidan atau dokter obskin komentar ini sudah bukan lagi uh, nutfah namun sudah proses setelahnya ya maka itu darah yang keluar setelah itu nifas. Dan kurang lebih seperti itu Malikiyah. Malikiyah mengatakan seandainya yang keluar adalah darah yang menggumpal. Yang darah ini tidaklah mencair disebabkan manakala dituang air panas. Maka itu nifas kurang lebih ya 11 12 dengan Syafi'iyah. Intinya ya, ya, mudroh atau alaqah itu sudah nifas. Kemudian pendapat yang kedua ya, pendapat Hanafiyah Madhab Hanafi mengatakan jika belum jelas sedikit pun fisik janin maka itu bukan nifas. Dan semisal dengan madhab Hanafi adalah Hanabilah. Hanabilah mengatakan butuh hukum nifas. Hukum nifas itu berlaku manakala yang keluar adalah sudah jelas atau sudah nampak kalau itu fisik orang. Demikian as-sahih minal madhab. Demikian nas perkataan Imam Ahmad. Sehingga jika yang keluar adalah alaqo atau mudgha yang belum ada garis-garis calon belum ada garis-garis calon ini nanti tangan, ini kaki, belum ada garis-garisnya maka itu bukan nifas. Dan kajian dari para ulama Hanabila mulai sudah ada garis-garis calon fisik janin, fisik orang itu setelah 80 hari. Berarti setelah 80 hari itu berarti ya, setelah mulai mudroh Nutfah, alaqah, mudroh. Sehingga wa anhu dari Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan nifas itu dimulai manakala yang abortus yang terjadi adalah mutrah. Ke intinya ya ini tadi sudah eh, sudah jelas atau eh, kalau belum jelas Ya, ini calon manusia itu belum nifas. Kalau sudah terlihat ini calon manusia, nah itu nifas. Wakil dan ada di kelompok yang kedua ini, kelompok yang kedua ada madhab Hanafi dan Hambali. Dan di salah satu pendapat dalam madhab eh, Hambali mengatakan hukum nifas itu terjadi idza wadu'athu li arba'ati ashurin. Jika sudah 4 bulan, jika sudah 120 hari. Jadi kalau belum jelas eh, fisik calon manusia, ya, maka ada pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah di satu sisi dan kurang lebih pendapat Hanafiyah dan Hanabilah di sisi yang lain. itu keterangan pembanding yang bisa didapatkan di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaiti. Maka kalau kita bandingkan dengan penjelasan dari dari saat beliau mengatakan bahasanya uh, eh, mayoritas syafi'iyah itu putolak ukurnya 80 hari, Iya, maka ini tidak ketemu tadi di referensi pembandingnya tidak ditemukan demikian. Karena Syafi'iyah ya, yang ada di Syafi'iyah cuma ya, tadi mutruh atau alaqah nah itu sudah ya, sudah nifas. Ya, kemudian kita lanjutkan di pembahasan hadis ke-8 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah yang judul aslinya adalah Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Jadi judul asli matan Arba'in itu Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis fi Mabanil Islam tentang pondasi-pondasi Islam wa qawaidil ahkam dan kaedah-kaedah hukum. Kita baca perkataan pensyarah Hafizullah taala qaulu hatta yashadu dalam hadis ini terdapat dalil Bahasa tidak boleh tidak harus tegas mengikrarkan dua kalimat syahadat. Tidaklah cukup manakala seorang itu bimbang dalam ikrar dua kalimat syahadat. Kemudian dalam hadis ini terdapat betapa agungnya kedudukan sholat dan bahasanya sholat adalah rukun yang sangat mendasar dari lima rukun Islam. Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu terhitung kafir sedangkan jumhur Ya, tiga imam mazhab yang lainnya menyelisihi Imam Ahmad dan telah lewat penjelasan tentang berbagai macam pendapat dan alasan-alasannya tentang berkaitan dengan masalah ini. Dan isi hadis ini wajibnya zakat dan bahasanya zakat adalah salah satu rukun agama. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi mawatina adidatin dalam banyak kesempatan menegaskan tiga hal ini. Sahadat tauhid dan sahadat kerasulan, menegakkan sholat dan membayar zakat. Nabi tidak sebutkan dalam hadis ini puasa tidak pula haji. Mengapa? Fakil ada yang menjelaskan karena puasa dan haji itu agak lamban kewajibannya. Dan ini satu hal yang kurang tepat karena kewajiban puasa itu datang di tahun kedua Hijriah. Sehingga yang benar dalam masalah ini sebabnya adalah karena menegakkan sholat dua kalimat syahadat itu wajib dilaksanakan segera. Lain hanya dengan lain hanya dengan puasa maka puasa berkaitan dengan bulan tertentu. Oleh karena itu perintah puasa diakhirkan sampai datang waktunya yaitu bulan Ramadan. Karena kaidah usul fikih mengatakan ya juzu takhirul bayani diperbolehkan menunda penjelasan an waktil khitab dari waktu penyampaian sehingga datang waktu yang dibutuhkan yaitu waktu pelaksanaan. fihi isi hadis ini jika dijumpai sejumlah orang yang menolak untuk menegakkan sholat membayar atau membayar zakat maka disyariatkan bagi kepala negara untuk memerangi mereka akan tapi ini kekhususan al-imam kepala negara saja tidak disyariatkan bagi orang biasa ya, rakyat biasa untuk melakukan hal itu Dalil memerangi sejumlah orang yang menolak melaksanakan syiar-syiar Islam adalah firman Allah Ta'ala fa'intabu aqamu sholata jika mereka bertobat menegakkan sholat dan membayar zakat biarkan mereka sebelum itu berarti tidak dibiarkan dan firman Allah Ta'ala waqatiluhum perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan agama seluruhnya untuk Allah Ditambah sabat tafalid bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika memerangi sekelompok orang beliau tidak menyerang mereka sampai waktu subuh tiba. Yakni artinya sampai tiba waktu fajar. Jika Nabi mendengar suara adzan dari kampung tersebut, Nabi tidak akan menyerang kampung itu. Wa illa jika ternyata tidak ada suara adzan, adzan subuh, di kampung itu agar alaihim Nabi menyerang kampung tersebut. Fadalla ada maka di sini dalil bahasanya orang yang menolak untuk menunaikan sholat atau membayar zakat mereka ini diperangi oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang yang menolak untuk menunaikan sholat dan menolak untuk membayar zakat. Dan perlu diketahui bahasanya sebagian ulama mengatakan ya bahasanya kalau orang itu sampai bersedia diperangi sampai rela harus berperang demi supaya tidak bayar zakat maka eh, kalau sampai level ini batal imannya dapat sebagian ulama itu demikian kalau orang tidak mau bayar zakat ya, jadi orang tidak mau bayar zakat karena pelit, karena bakhil, ya, Jadi, maka dia masih fasik. Tapi sampai rela berperang, merencanakan perang, mengkomando perang, ya, demi supaya tetap tidak bayar zakat, nah, ini membatalkan keislaman dan keimanan. Tidaklah dilakukan sholat itu masalah besar karena sholat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, demikian juga zakat. Waqat warada hadal hadis, hadis ini e, eh, diriatkan oleh sebagian sahabat semacam Abu Hurairah tanpa menyebutkan sholat dan zakat. Ya, maka seandainya pakai riwayat tersebut, maka ulama mengatakan bahasanya sholat dan zakat sudah termasuk dalam illa bihaqiha kecuali dengan haknya karena di antara hak dua kalimat syahadat adalah melaksanakan dua rukun yaitu rukun salat dan zakat oleh karena itu tatkala sebagian sahabat berdalil dengan versi red Abu Hurairah maka Abu Bakar membantah mereka dengan mengatakan ilah bihaqqiha. Dan ada kata-kata ilah bihaqiyah. Kemudian sholat adalah siar yang nampak sehingga sepatutnya umat Islam antusias untuk melaksanakannya dengan berjamaah dan menampakkan syiar ini. Dan di antara bentuk menampakkan syiar ini adalah di antu ada hadhihi salatu mal aimati. Bahasanya salat itu dikerjakan bersama imam yaitu bersama penguasa. Yang dimaksud Ya, sholat bersama penguasa adalah manakala penguasanya memimpin sholat. Atau ma'an nuwab. Nuwab itu gubernur. Naibnya imam. Imam itu kepala negara. Naibnya imam maksudnya pengganti imam, wakil imam di daerah. Itu artinya gubernur atau sejenis itu. Oleh karena itu Nabi memerintahkan untuk sholat bersama para imam. Maksudnya ketika imamnya itu ngurusi sholat dan jadi imam sholat. Manakala penguasan yang ngurusi sholat dan menjadi imam sholat. Wanah ada Nabi melarang untuk menentang para imam atau memberontak kepada para penguasa selama mereka masih menegakkan sholat. Wa wujida Jika dijumpai satu person yang menolak untuk melakukan syiar ini apa hukumnya? Kalau untuk zakat, para ulama mengatakan orangnya tidak mendapatkan hukuman mati. Hanya saja diambil paksa zakat yang menjadi kewajibannya. Hanya saja diambil paksa zakat yang menjadi kewajibannya. Maka dari ketentuan ini kita mengetahui lemahnya riwayat kisah Tha'labah. dikatakan sebagai salah satu sahabat Nabi yang tidak mau bayar zakat. Kemudian setelah itu tidak mau bayar zakat zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Kemudian di zaman Utsman mau bayar zakat tidak diterima. Ini riwayat yang tidak benar. Karena bahkan ketentuannya kalau orang itu tidak mau bayar zakat, diambil paksa zakatnya. Malah ada orang yang mau bayar zakat malah ditolak. Ini tidak ini tidak benar. Kemudian dan boleh jadi dibebankan kepadanya hukuman takzir sesuai dengan keadaannya da, min ajli dalam rangka supaya orang lain itu menahan diri supaya tidak melakukan perbuatan semacam ini yaitu tidak mau bayar zakat. Sedangkan kalau untuk sholat maka tiga imam madhab yaitu Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mereka mengatakan bahasanya orang yang menolak untuk mengerjakan sholat itu yuketalu mendapatkan hukuman mati sedangkan Imam Abu Hanifah kalau tidak salah beliau mengatakan orangnya di penjara sampai mau sholat Jadi kalau tiga imam madhab orang yang tidak mau sholat itu dijatuhi hukuman mati. Dan mereka berdalil alih untuk pendapat ini dengan hadis yang waroda bima waroda dengan hadis yang terdapat bahasa Khalid ibn Walid radhiallahu anhu minta izin pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh seseorang maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan La jangan dibunuh karena boleh jadi dia sholat. Ya, Khalid mengatakan betapa banyak orang yang sholat berani berkata dengan lisannya sesuatu yang ya, tidak ada di hatinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu kaidah penting bahwasanya ya, seorang itu dinilai berdasarkan lahiriahnya. Yang dimaksud dengan lahiriah adalah ucapannya, tulisannya dan perbuatannya lam Umar an angkuba an kulubin nasi. Aku tidaklah diperintahkan untuk membongkar hati manusia. Tidak pula membelah perut mereka untuk mengetahui isi hatinya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya penilaian seseorang itu berdasarkan aspek lahiriahnya, Eh, dan, lahiriahnya adalah ucapannya dan perbuatannya dan termasuk ucapannya adalah tulisannya Wakat waroda dan terdapat eh, fi ada min al ahadis dalam sejumlah hadis Nabi saw Alaihi Wasallam menjelaskan terlarangnya membunuh orang yang sholat. Sisi pendalilannya berarti mafhum mukhalafah karena tadi Nabi mengatakan la jangan dibunuh la allahu ayakuna yusalli. Boleh jadi dia adalah orang yang sholat. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau tidak sholat ini bisa dibunuh. Bisa dijatuhi hukuman mati. Walau tidak boleh disimpulkan dari hadis ini bahasanya siapa yang telah menunaikan tiga rukun ini yaitu syahadat, sholat dan zakat maka dia tidak mungkin atau dia tidaklah keluar dari agama Islam. Karena agama Islam itu punya banyak hak. Oleh karena itu Nabi mengatakan ilah bihaqil Islam kecuali dengan hak Islam. Wa min huna maka dari sini Siapa yang membunuh orang lain maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman mati yaitu kisos. Dan yang memiliki hak untuk membunuh yang memiliki keputusan apakah ini dihukum mati ataukah tidak adalah aulia udam, keluarga korban. Demikian juga orang yang farokol jamaata wa kharaja an taati sultan orang yang meninggalkan al jamaah ya, siapa itu orang yang meninggalkan al jamaah kalimat selanjutnya kharaja penjelasannya ada di kalimat selanjutnya kharaja an taati sultan keluar dari ketaatan kepada penguasa maksudnya memberontak Wabada dan mulailah dia yu'alibun nasa memprovokasi masyarakat untuk membangkang kepada penguasa. Itu tentu penguasa muslim maksudnya. Maka boleh memeranginya bahkan boleh membunuhnya. Alasannya di catatan kaki hadisat muslim dari Arfajah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi kalian dan kalian dan perkara kalian semua sudah sepakat bahasanya penguasa adalah ala rajulun wahidin satu orang itu kemudian dia ingin merusak tongkat kalian atau memecah belah persatuan kalian faktuluhu maka bunuhlah dia Allah bayu alibu artinya ya provokasi itu ba'dum ala ba'din menanamkan permusuhan di antara mereka atau memprovokasi. Wahakata aidan demikian juga berzina yang sudah menikah jika dia berzina fa'inau yuqtalu. Maka dia bisa ditimpakan hukuman mati yaitu rajam. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ke-9. Qala al-musannif rahimallahu taala An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin Yuhadisu beliau bercerita bahasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Semua yang aku larang jauhilah. Wa ma amartukum bihi, semua yang aku perintahkan fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian kathratu masailihim banyak bertanya waktilafum ala anbiya'ihim dan menyelisihi nabinya diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim penjelasannya dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran di antaranya larangan itu menghasilkan hukum haram dan wajib dijauhi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua yang aku larang jauhilah. Kemudian fihi isi hadis ini larangan itu menyebabkan batal. Sebagaimana pendapat sejumlah ulama usul fikih. Ya, Wadali kali anal manhiya anhu karena berarti melakukan hal yang terlarang itu menyelisihi ketaatan kepada Allah dan menyelisih ketaatan pada Allah Ar-Rahman tidaklah mungkin mendapatkan label sahihun mujziun sah dan sudah mencukupi. Wafihi isi hadis ini bahasanya perintah itu menghasilkan hukum wajib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua yang kuperintahkan lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Maka Nabi wajibkan untuk melaksanakan hal yang diperintahkan dan dalil bahasanya amar kalimat perintah itu menghasilkan hukum wajib dalilnya adalah al adidu minan nususi sejumlah nas di antaranya firman Allah Subhanahu wa makana lil mu'minin wala mu'minatin tidak pantas, tidak boleh bagi orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara ayakuna lahumul khiyarah memiliki pilihan yang lainnya dalam urusan mereka. Wa minha dan di antara nas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang menyelisihi ketetapan Nabi itu takut antusibahum fitnatun tertimpa fitnah yaitu kesesatan atau ada siksaan yang pedih yang menimpa mereka. Eh, wa ma'amartukum bifa'tum minum astatoktum isi, hadis, isi kalimat ini dalil bahwasanya beban syariat itu bersyarat dengan kemampuan. Famangkana mustatian siapa yang mampu wajib baginya melakukannya dan siapa yang tidak mampu gugur darinya kewajiban. Waqad ala hadal makna dan dalil untuk hal ini adalah sejumlah nas di antaranya firman Allah Subhanahu fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semak, semaksimal kemampuan kalian, dengarlah dan taatlah wa anfiku dan berinfaklah khairan li anfusikum infakalah ke wa anfiku dan berinfaklah itulah yang lebih baik bagi kalian dan firman Allah subhanahu dan firman Allah taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya dan hadis ini dalil ini, kasih sayang syariat ini kepada para hamba dan syafakoh kasih sayang syariat ini kepada mereka. Karena syariat ini tidaklah mewajibkan bagi para hamba satu perkara yang eh, perkara yang berat. Demikian juga perkara yang di luar kemampuan. Syariat tidaklah mewajibkan kecuali sesuatu yang satu hal yang masih dalam kemampuan hamba. Ditambah lagi bahasanya Majaat bi syari'atu minal awami wan nawahi. Bahasanya semua perintah dan larangan yang diajarkan oleh syariat itu mewujudkan maslahat hamba dan membuat ridha Rabbul Ibad dan membuat ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan mendapatkan masalah dunia dan akhirat. Mayoritas ulama berdalil dengan hadis ini Iya. untuk memunculkan kaedah atau untuk menguatkan kaedah mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan masalah. Sehingga mencegah e, mafasid kerusakan contohnya perbuatan yang haram itu e, tanpa dikaitkan dengan kemampuan. Sedangkan untuk melaksanakan perintah dan melaksanakan perintah itu adalah mendatangkan maslahat dikaitkan dengan kemampuan. Namun kaidah ini berlaku idah stawat al-mafasidu wal masalihu. Manakala mafsadah, dampak buruk dan maslahat itu setara. Kalau tidak setara, maka berlakulah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan perhatian pemilik syariat, perhatian Allah terhadap al-ma'murat, hal-hal yang diperintahkan lebih besar daripada perhatian terhadap al-manhiyat, hal-hal yang terlarang. Yaqul Ibn Taimiyah mengatakan karena hal-hal yang diperintahkan itu ya tarattabu alaiha dampaknya buahnya adalah menampakkan hukum-hukum syariat dan menonjolkan hukum-hukum syariat kepada makhluk. Dan pendapat Ibn Taymiyah ini diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim di kitabnya Al-Fawaid Ibnul Qayyim membawakan 23 alasan yang menunjukkan bahasanya al makmurat hal yang diperintahkan itu lebih diperhatikan dibandingkan al-manhiyat. Dan hadis ini dalil disyariatkannya mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Baik umat yang mereka tertimpa adab atau mereka mendapatkan kebaikan dan nikmat. Sisi pendalilannya Nabi saw menyebutkan sebab kebinasan umat terdahulu dan Nabi ingatkan sebab kebinasaan mereka. Eh, watazkir dan mengingatkan sebab kebinasakan mereka itu muncul darinya at tahdir mewaspadai min hadil asbab sebab-sebab ini dalam hadis ini di fil hadis masru'iyatu disyariatkannya seorang melakukan berbagai macam usaha yang eh, menyelamatkannya dalam urusan dunia ataupun akhirat. Kemudian fa'ina ma'ahlaka hanyalah kebinasaan dan seterusnya. Apakah ini dimaksudkan adalah kebinasaan akhirat ataukah kebinasaan duniawi? Maka redaksi hadisnya mungkin ini dan mungkin itu. Sehingga zahirnya, zahir hadis, kemungkinan makna yang lebih mendekati adalah redaksi ini mencakup dua hal di atas ma'an sekaligus yaitu kebinasaan akhirat sekaligus kebinasaan dunia. Dan hadis ini jadi eh, jadi dalil disyariatkannya seorang muslim membaca sejarah. Ini satu faedah yang unik Ini disimpulkan oleh sesaat bahasanya di sini dalil disyariatkan seorang muslim itu belajar sejarah, membaca buku sejarah, dan mengetahui sejarah. Tujuannya supaya mengambil pelajaran dan mengambil pelajaran dengan keadaan umat manusia terdahulu. Sisi pendalilannya diambil dari Alladzina min qablikum. Hanyalah kebinasaan umat-umat sebelum kalian. Itu karena sebab begini-begini. Dari mana kita tahu sebab kebinasaan umat-umat terdahulu ya, ya, di antaranya adalah dari membaca sejarah. Kemudian isi hadis ini adalah ya, mengingatkan kebahaya banyak bertanya. Ma, diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasratu mas, ilihim karena mereka banyak bertanya. Para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan larangan banyak bertanya. Ya, namun mungkin kita uh, maksud hunya kembali ke maksud an-nu'idahu kita kembalikan apa yang dimaksud dengan banyak bertanya ini pada sejumlah poin. Maka beliau sebutkan tujuh hal, tujuh jenis pertanyaan yang terlarang. Ini ada ini tujuh jenis bertanya yang terlarang. Yang pertama yang dimaksudkan dengan banyak bertanya adalah banyak bertanya untuk menentang hukum syariat. Dan bertanya tentang hikmah hukum yang tidak diketahui oleh manusia. dari e, wala ala hadal kaula dan boleh jadi pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat untuk menjelaskan hadis ini. Kenapa paling kuat? Berdasarkan konteks, berdasarkan siak namanya. Wadalika dan hal tersebut dinilai lebih kuat lianau karena Nabi sebelum kalimat ini melarang banyak bertanya, Nabi menjelaskan hukum hal yang terlarang dan menjelaskan hukum hal yang diperintahkan. Setelah itu jangan banyak bertanya. Sehingga seakan-akan Nabi mengatakan, La itu ala ma ja'akum minal ahkami. Janganlah kalian menentang hukum-hukum syar'i yang datang kepada kalian. Baik hukum syar'i berupa perintah ataupun hukum syar'i berupa larangan. Sehingga pertanyaan jenis pertama inilah yang didukung oleh siakul hadis, rentetan atau konteks kalimat dari hadis. Jadi bertanya dalam rangka menentang. Jadi bertanya tentang hikmah kenapa hikmah untuk hal-hal yang jelas tidak diketahui. Ya, kenapa dur empat rakaat? kenapa duhur itu siang siang ini bertanya kemudian eh, semangat bertanya di hal-hal semacam ini nah ini yang dimaksudkan kemudian yang kedua yang dimaksud dengan hadis adalah pertanyaan untuk hal-hal yang tidak diperlukan yang jawaban pertanyaan ini akan menyusahkan penanya. Ini, Ulama yang mengatakan bahasanya pertanyaan yang terlarang adalah jenis yang kedua beralasan dengan sababul wurud hadis. Karena kot warad hadis ini datang eh, karena terdapat dalam hadis Anas bahwasanya Rasulullah eh, para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mereka mengepung Nabi dengan dalam eh, mengepung Nabi dengan pertanyaan. Akhirnya Nabi marah Kemudian Nabi marah dengan naik mimbar dan mengatakan, tidak ada satupun yang kalian tanyakan hari ini kecuali akan aku jelaskan dan aku jawab. Fakoma rojulun, maka ada seorang yang berdiri dan dia adalah orang yang suka diejek karena kata orang yang mengejek dia dinasabkan pada bukan bapaknya. Maka orang tersebut mengatakan, Wah ya Rasulullah, siapa sebenarnya ayahku? Maka Nabi mengatakan, ayahmu Hudhafa. Yaitu nama orang yang dia dinasabkan kepadanya. Berarti Nabi mengatakan, nasab mubah sudah benar. Orang yang ngejak itu yang memfitnah. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan pertanyaan yang terlarang adalah pertanyaan ala jadil istihza' ya bentuknya mengejek. Mereka mendalili hal ini dengan bima warata terdapat dalam hadis Ibnu Abbas. Bahasanya ada sejumlah orang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengejek. Maka ada seorang yang bertanya siapa ayahku. Kemudian ada juga orang yang untanya hilang kemudian bertanya pada Nabi di mana untaku. Ini pertanyaan mengejek. Maka Allah turunkan ayat di Al-Maidah 101, Ya ayyaladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan sejumlah hal jika dinampakkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Kemudian yang keempat yang dimaksudkan dengan hadis adalah bertanya tentang hukum syar'i. Yang Ya tarotab alaiha yang dampak dari pertanyaan tersebut adalah tambahan beban pada banyak orang. Nah pertanyaan jenis keempat ini terlarang, tidaklah terlarang kecuali di masa kenabian, ketika Nabi masih hidup. Wahada layakunu dan pertanyaan jenis ini tidak akan ada, tidak bisa dijumpai kecuali di zaman kenabian. Ya ulama yang berpendapat dengan pendapat yang keempat beralasan untuk mendukung pendapatnya dengan hadis yang terdapat dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelaskan wajibnya haji ada orang yang bertanya, wahai Nabi, apakah setiap tahun wajib haji? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya aku jawab iya, lah wajibat niscaya wajib setiap tahun dan kalian tidak mampu. Sehingga kata Nabi, Daruni mata roktukum. Biarkan apa yang kubiarkan. Hanyalah binasanya orang-orang sebelum kalian gara-gara bertanya dan menentang para nabinya. Jika aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian. Jika aku larang kalian untuk melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Walidhalika oleh karena itu mereka mengatakan bahasa yang dimaksudkan oleh hadis adalah larangan kepada kaum muslimin di zaman kenabian untuk bertanya hukum sejumlah permasalahan itu halal ataukah haram karena dikhawatirkan pertanyaan ma'ahu dikhawatirkan ayakuna soal sababan pertanyaan akan menjadi sebab turunnya hukum yang keras yang berat bagi para bagi umat wahada dan ahli ini sebagaimana keterangan yang telah lewat itu khusus di masa kenabian yang kelima yang dimaksud dengan larangan bertanya adalah pertanyaan ta'an ta'annud. Pertanyaan menyusahkan orang yang ditanyai. Wataklid dan mencari kesalahan jawaban orang yang menjawab. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ar, arlutot menanyakan hal-hal yang banyak orang tergelincir padanya. Ya, jadi dari kata-kata golat artinya salah ya, melarang ya, bertanya untuk mencari kesalahan kesalahan penjawab nanti kalau ketemu dapat jawaban yang salah nanti akan di disebarluaskan si fulan itu tidak layak ngajar si fulan itu ilmunya ecek-ecek saya tanya ya ada dapat pertanyaan begini-begini jawabannya salah cuma pertanyaan seperti ini harusnya kan bisa gitu kau takarahada jika hal ini telah jelas maka tidaklah dilakukan bahasanya syariat telah menjelaskan semua hukum maka halal itu jelas haram itu jelas dan <clears throat> dan Allah Ta'ala berfirman wa alikal kitab dan kami turunkan padamu alkitab yaitu Al-Quran tibyanan likulli menjelaskan segala sesuatu hidayah rahmah dan kabar gembira bagi kaum muslimin dan waqad ja'at syari'atu bimasyru'ati soalil ahli ilmi dan syariat telah mengajarkan disyariatkannya bertanya kepada orang yang berilmu sebagaimana dalam firman Allah taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta tanyakanlah orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu namun tentu pertanyaannya bukan pertanyaan untuk menyusahkan namun pertanyaan bukan pertanyaan untuk menyusahkan pertanyaan untuk ngetes dan pertanyaan untuk mencari ilmu kemudian yang keenam di antara tafsiran sebagian atau penjelasan sebagian ulama' untuk hadis ini adalah hadis ini melarang banyak bertanya. E, atau penjelasan sebagian ulama tentang larangan banyak bertanya adalah yang dimaksudkan adalah bertanya hal-hal yang belum terjadi. Dan tidaklah dilakukan bahasanya jika seorang muslim mem, e, eh, iktina perhatian wal ihtimam dan perhatian untuk memahami nas-nas syariat dan mengetahui pesan-pesannya kemudian menerapkannya dalam realita di masyarakat itu lebih baik dibandingkan sibuk dengan permasalahan-permasalahan yang lam takok ba'du belum terjadi. Kemudian yang ketujuh yang dimaksudkan adalah larangan bertanya min ajlil dalam tujuan debat kusir wal jadil dan debat Adapun jika bertanya itu dengan rangka tafakuh dalam rangka berusaha untuk memahami agama dengan baik, fahada yuhmadu sahibuhu maka pelakunya itu terpuji. Ya, ada sebagian orang ya bertanya itu sudah dengan sebagai jalan untuk debat. Nanti setelah dijawab dia akan sanggah, dijawab dia akan sanggah, jadinya perdebatan. Padahal katanya sesi tanya jawab, namun dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk jadi lahan perdebatan. Wa huna maka dari sini bertanya kepada ulama untuk anil masail menanyakan sembilan permasalahan jika itu ala jihadil istirsyad dalam rangka mencari ilmu dalam rangka ta'alum belajar hal-hal yang syar'i maka ini adalah pertanyaan yang seorang hamba mendapatkan pahala karenanya manakala niatnya ikhlas. Ini itu tujuh pendapat atau tujuh ya secara umum bisa kita katakan tujuh pertanyaan yang terlarang, tujuh jenis pertanyaan yang terlarang. Dan hadis ini dalil bahasanya al-ikhtilaf perselisihan dan pertengkaran uh, di sini dalil larangan perselisihan dan pertengkaran. Meskipun sebenarnya perselisihan itu karakter manusia. Namun jika terjadi perselisihan, maka yang disyariatkan bagi manusia, maka yang disyariatkan bagi kita adalah belajar adab ketika berselisih. Dan tidaklah antusias untuk menjauhi sebab-sebab perselisihan. Waqad ati syari'atu dan syariat telah mengajarkan sejumlah uh, domanat sejumlah garansi atau jaminan yang akan menjauhkan orang dari perselisihan jika melaksanakan apa yang diajarkan oleh syariat. Yang pertama adalah syariat memerintahkan untuk menjadikan nas syariat sebagai hakim. Nas syariat baik Eh, kitaban Al-Quran ataupun hadis. Dalilnya firman Allah subhanahu, jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan pada Allah dan Rasulnya jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu satu hal yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Yang kedua, syariat mewajibkan mentaati penguasa. Wa anu dan bahasanya idha hasolat jika terjadi mukhalafaton, eh, perselisihan fi amrin am dalam masalah-masalah yang melibatkan di, di melibatkan publik atau masyarakat luas min sya'nil wilayati yang ini eh, yang sifatnya adalah berkaitan dengan wilayah kekuasaan maka menjadi kewajiban eh, banyak orang untuk men, eh, meninggalkan istihad-istihad pribadinya dalam rangka untuk mentaati apa yang di, diputuskan oleh penguasa. Maka ini dalam rangka untuk meminimalisir perselisihan. Ya, maka ya, pendapat yang dipilih oleh penguasa itu punya ya, punya nilai lebih. Dan ini berlaku tidak dalam semua perkara. Namun amrin am. Untuk hal-hal yang melibatkan masyarakat luas. Supaya ada kejelasan dan tidak terjadi kebingungan. Eh, kemudian adanya eh, kekayaan intelektual tetap boleh saja sebagai wacana intelektual, tapi itu untuk konsumsi pribadi. Tidak boleh di dipublish. Ini, karena kalau dipublish nanti akan menimbulkan kebingungan ini, pada banyak orang. Kemudian yang ketiga, syariat menetapkan bahasanya putusan seorang kodi itu fasilah menjadi kata putus yang menghilangkan perselisihan. Kandungan yang lain dari hadis ini keinginan besar dari syariat agar manusia bersatu dan menyatu sebagiannya mencintai yang lainnya karena syariat melarang perselisihan karena dalam perselisihan terdapat perpecahan sebagiannya terpecah dari yang lain. Kemudian hadis yang ke-10 qalan musannif rahimallahu taala dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sunnya Allah itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik-baik." Dan sunnya Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana perintah Allah untuk para rasul. Allah katakan kepada para rasul, "Ya ya rusulu, kulu minat tayyibat." Wahai para rasul, makalah makanan yang tayyib wa malu soliha dan lakukanlah amal kebajikan. Inni bima ta'maluna alim. Sungguh aku mengetahui semua yang kalian lakukan. Dan Allah berfirman perintah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyaladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kulu min taibati ma Makalah yang taib yang kami berikan kepada kalian. Semasa kalau kemudian Nabi menyebutkan seorang yang yutilus safara mengadakan perjalanan jauh. ni as-asa, ni rambutnya acak acaan arbaro, pakaiannya berdebu. Ya mutu ya yadaihi dia tenadahkan dua tangannya ke arah langit, ke arah atas sambil mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku wahai Rabbku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, warudia bil haram dan dia diberi asupan yang haram. Fa'anna maka bagaimanakah yustajabu lidzalik? Doanya dikabulkan diatkan oleh muslim. Kala syarih hafizahullahu ta'ala Kauluhu layak balu ila tayyiban Artinya La yakunu makbulan indahu Tidaklah diterima di sisi Allah Kecuali sesuatu yang tayyib boleh jadi yang dimaksudkan adalah sedekah. Kalau untuk sedekah terdapat dalam hadis masalah sedekah la yatasaddaqu ahadukum bisadaqatin min kasbin tayyibin. Ya, tidak boleh kalian bersedekah ya, ya, atau janganlah kalian salah satu kalian bersedekah dengan satu sedekah kecuali dari penghasilan yang baik wala yaqbalullah dan Allah tidaklah menerima sedekah kecuali yang berasal dari sumber yang tayyib. Dan tayyib untuk sedekah maksudnya halal. Kemudian kemungkinan makna yang lainnya yang dimaksud dengan layak balu ila tayyiban Qad yuradu bihi yang dimaksud dengan tidaklah menerima kecuali yang taib artinya yang afdal dan yang terbaik. Yang paling afdal dan yang paling bagus. Di kemungkinan makna yang ketiga yang dimaksud dengan taib yang hanya taib yang Allah terima adalah dengan niat ikhlas bersih dari riak dan ujub dan semacam itu. Kemudian tentang firman Allah kulu minat tayyibat, makalah makanan yang tayyib. Ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan makanan yang tayyib. Ada dua pendapat. Pendapat pertama yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah membatasi aktivitas makan hanya kepada yang tayyib. Seakan-akan Allah katakan, wahai para rasul, janganlah kalian yang makan dari selain yang tayyib sehingga zahir ayatnya adalah perintah namun hakikatnya larangan. Pendapat yang kedua, ini adalah perintah sebagaimana e, makna hakikinya. Sehingga kalau perintah ini sebagaimana makna hakikinya, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita makan. Artinya makan itu satu hal yang diperintahkan secara global, makan itu satu hal yang diperintahkan. Ini secara global, nih, makan itu wajib. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan bahasanya makan itu wajib syar'i, kewajiban agama secara global. Adapun rincian hal yang dimakan, ah, maka ini mubah. Mau makan di nasi rendang ataukah nasi gudeg. Nah, ini ini tafsirnya spesifiknya mubah. Tapi makannya terserah apa yang dimakan. tapi makannya terserah apa yang dimakan itu wajib. Wa idza fa inna kaunaka ta'kulu tufahan, maka Anda itu makan apel atau beras atau atau atau nasi atau daging, maka ini mubah. Sedangkan makan secara general menurut pendapat ini ya, itu adalah bagian dari kewajiban agama. Wa malu sedangkan firman Allah wa malu amal soleh itu disyaratkan untuk bisa disebut soleh dua kriteria ikhlas karena Allah azza wa jalla tidaklah diinginkan dengannya satupun dari dunia dan tidak ada maksud dengannya untuk supaya dilihat orang. Kemudian yang kedua, amal tersebut mencocoki syariat. Artinya kita tidak mengada-ada ibadah yang tidak terdapat dalam syariat. Kemudian firman Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ini mencakup laki-laki dan perempuan. Minal mukallafina al-uqala yaitu mukallaf yang berakal yang balik. Di redaksi ini ya ayyuhalladzina amanu tidak khusus untuk laki-laki saja. Kulu min tayyibati ini mengisyaratkan bahasanya rizki yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Uh, eh, ini mengisyaratkan bahasanya rizki itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. fihi dan di sini mengandung uh, dan ini fihi di dalamnya tadkirun bi umurin mengingatkan sejumlah hal. Nah, kalau rizki itu datang dari Allah, maka faedahnya yang pertama hati merasa bahasanya nikmat-nikmat ini dari sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, karena itu berasal dari Allah, maka manusia dibiasakan untuk menggunakan nikmat ini dalam taat, bukan dalam maksiat dan kejelekan. Dan di antara bentuk ketaatan adalah sedekah di jalan-jalan kebaikan. Yang ketiga, karena rezeki itu datang dari Allah, maka terima kasih sama yang memberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu biadatin terminal umur dengan melakukan sejumlah hal. Yang pertama, hati mengakui bahasanya mawarda lil insani nikmat dan semua nikmat yang dialami oleh seseorang wa anna hadin nikmata qad ja'at lil abdi dan bahasa nikmat nikmat ini datang pada seorang hamba dari min kibali rabbih dari Allah Azza wa Jalla maka dia akui hal itu dengan hatinya bahasanya nikmat ini semata-mata karunia Allah yang kedua pengakuan dengan lisan terhadap nikmat-nikmat ini dan menyanjung Allah dengan nikmat-nikmat ini bihamdi ta'ala dengan memuji Allah dan terdapat dalam hadis Sunya Allah Azza wa Jalla itu ridho pada seorang hamba yang memakan satu makanan lantas memuji Allah karena makanan tersebut. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah diragukan, bahasa yang syukur adalah ibadah yang agung, buahnya adalah buah dari ibadah syukur adalah pahala yang besar yang berturut-turut. In kuntum iyahu tak butun jika kalian hanya betul-betul hanya beribadah hanya kepadanya yakni artinya siapa yang makan yang tayyib bersyukur kepada sang pencipta dan pemberi rezeki maka pada saat itu dia telah betul-betul beribadah hakokol ibadata itu terjemahnya betul-betul sudah beribadah iya tak butun domirnya didahulukan daripada kata-kata tak butun dalam rangka menghasilkan makna hasar karena di sini berarti takdimu mahaku at-takhir ya, maka kita sudah dapatkan beberapa adat hasar ya, di depan ada inama kemudian di pertemuan yang lewat mubtada dan ya, khobar yang ma'rifat ya, kemudian yang ketiga di sini takdimu mahaku takhir meletakkan di depan sesuatu yang harusnya di belakang itu yufidul hasr menghasilkan makna hanya yakni artinya jika kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya maka bersyukurlah atas nikmat-nikmatnya maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwa ibadah adalah hak murni Allah Azza wa Jalla tidak boleh diberikan kepada selain Allah dan ibadah itu mencakup sholat, doa, mencakup haji maka tidak boleh tidak seorang hamba harus mengisahkan Robnya dalam niatnya ketika melakukan amal-amal ini. Ya demikian ya eh, materi yang bisa disampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan jika ada pertanyaan disampaikan ke meja. Jika tidak maka saya sambil lanjut eh, eh, membaca. Qauluhu thumma dzakara jula yutilu Asa as'asa aghbara Mutu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi maka di kalimat ini disebutkan sejumlah sebab terkabulnya doa. Yang pertama adalah safar, karena musafir itu memiliki doa yang mustajab. Kemudian yang kedua, <clears throat> seorang hamba menghinakan diri dan ketundukan eh, seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla dan dia memakai pakaian yang menunjukkan kalau dia berhajat kepada Allah dan membutuhkan Allah. Oleh karena itu disyariatkan bagi jamaah haji dan jamaah umrah untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian rida yang dikenal <clears throat> yaitu untuk laki-laki. Dan dalam hadis ini di antara kandungannya atau fawaidnya adalah di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah at-tayyib. Terdapat dalam hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu Nabi katakan Inna Allah tayyibun yuhibbut tayyiba. Sesungguhnya Allah tayyib dan menyukai yang tayyib. Wakilah dan di, di, ada pendapat tentang penjelasan apa itu tayyib. Bahasanya yang dimaksud dengan tayyib adalah tohir, yang bersih. Ada juga yang menjelaskan tayyib artinya yang tersucikan dari kekurangan dan keburukan. Fihi isi hadis ini bahasanya Allah Azza wa Jalla hanya menerima sedekah yang tayyib dan hanya menerima amal yang tayyib. Kemudian isi hadis ini isyarat bahasanya amal itu tidaklah diterima di sisi Allah wala yasku yasku sama yasku kalau untuk amal ya artinya diterima ila biaklil halal amal tidak diterima oleh Allah azza wa jalla dan tidak diterima kecuali dengan makan halal Artinya memakan yang haram itu merusak amal soleh dan mencegah diterimanya amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka berdasarkan faedah ini, maka syarat diterimanya amal tidak hanya ikhlas dan itiba. Tidak hanya ikhlas dan itiba, namun yang ketiga adalah pelakunya memakan makanan yang tayyib. Kalau orang yang menikmati makanan dan hal-hal yang haram, maka amal tidak diterima. Doa tidak diterima. Dan doa adalah ibadah yang paling pokok. Jika ibadah yang paling pokok, yang paling top saja tidak diterima, apalagi ibadah-ibadah yang levelnya di bawahnya, lebih tidak diterima. Sehingga ya, sini sini dalil bahasanya syarat diterimanya amal di samping ikhlas dan itiba adalah aklul halal. Kemudian dalam hadis ini dapat dalil bahasanya hukum asal fil khitab seruan syariat itu mencakup dan mencakup semua mukallaf. Ini baik mereka nabi ataupun bukan nabi sehingga perintah kepada para rasul sama dengan perintah pada orang-orang yang beriman. Kemudian isi hadis ini bahasanya seruan perintah dan larangan yang ditujukan pada para nabi itu mencakup individu umat. Maka jika ada khitab seruan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umatnya itu masuk ke dalamnya ala jihad taba karena mengikuti. Artinya ya perintah kepada pimpinan dalam hal ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah juga bagi para pengikutnya yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Kemudian terkait materi kemarin lusa mengenai tarjih yang dilakukan oleh orang awam. Apakah sebagai orang awam hanya melihat kesolihan dan wara orang yang berilmu atau juga melihat hujat atau dalil orang yang berilmu sampaikan. Ya, orang awam tentu bertingkat-tingkat. Ya, orang awam tentu bertingkat-tingkat. ya, <clears throat> kalau ada orang awam yang sama sekali tidak belajar, ada orang awam yang mulai belajar. Ya, orang yang pemula dalam penuntut ilmu itu terkadang disebutkan diistilahkan dengan sebutan sibul awam, semi awam. Ini semi awam. Artinya dalam ba dalam banyak kasus dia seperti orang awam. Hanya beberapa kasus saja dia uh, eh, di, di, tidak awam. Jadi maka awam itu orang awam itu bertingkat-tingkat. Orang yang masih pemula dalam menuntut ilmu pun juga dianggap awam maka kemudian lama kelamaan dengan berjalannya bertambahnya ilmu maka orang menanggalkan e, menanggalkan persentase keawamannya ada yang baru tanggal satu persen ada yang satu, eh, yang tanggal dua persen demikian seterusnya e, seiring berjalannya ilmu seiring ketekunan belajar sehingga Apakah orang awam hanya melihat kesolehan dan warok orang yang berilmu? Jawabannya iya untuk sebagian orang awam. Iya untuk sebagian orang awam. Orang awam yang sama sekali tidak belajar. Ini. Maka dia hanya melihat orangnya. Wah oh, ini pendapat A ini Ustadz yang punya pendapat itu banyak banget ya sudah. Nih saya ini ngambil pendapat itu misalnya. Hanya melihat orangnya. Apakah orang awam boleh Eh, melihat hujah dan alasan. Sebenarnya pada dasarnya boleh, tapi kalau orang yang awam betul-betul awam boleh, tapi dia tidak bisa. Boleh, tapi dia tidak bisa. Silakan saja ngecek eh, alasannya, namun tidak faham, dapatnya bingung, gitu kan? Akhirnya kembali kepada kaidah orang awam. Ini nanti ujung-ujungnya kembali kepada kaidah orang awam. Itu lihat orangnya. Namun kalau dia adalah orang awam yang sudah e, awam dalam sejumlah hal dan tidak awam dalam sejumlah hal. Maka di hal-hal yang dia tidak awam bisa faham, bisa menimbang, bisa ber, e, menggunakan nalar, nalar berdasarkan ilmu tentunya. Bukan nalar semata-mata nalar. Ya, maka silakan dia membaca dan mentelaah alasan masing-masing pendapat. Kapan muafakatu dhuahir itu didahulukan? Hukum asalnya muafakatu dhuahir mencocoki zahir nas itu yang itu al asal, itu yang dipegangi. Nanti kemudian zahir itu kita tinggalkan berarti namanya takwil. Yeah, kita melakukan meninggalkan muafakatul dohir atau yang melakukan takwil ketika ada alasan yang mengharuskan untuk itu. Uh, Ali bin Abi Thalib beristihad untuk membakar orang yang hulu terhadapnya. Benar riat ini jawabannya benar? Dan pendapat Ali tidak disetujui oleh Ibnu Abbas dalam hal ini. Ini alasan Ibnu Abbas karena ada larangan untuk menghukum orang dengan cara membakarnya dengan api. Apa hukum bertanya pada kita sudah tahu jawabannya dengan maksud mengajari orang-orang yang ada di majelis tersebut. Hukum asalnya boleh atau hukumnya boleh, hukum pada dasarnya boleh dengan dalil uh, pertanyaan Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan mengajar. Maka bertanya untuk mengajar hukumnya diperbolehkan. Eh, namun uh, sebagian pertanyaan semacam ini itu uh, menjebak ustadznya. Sebagian pertanyaan semacam ini menjebak ustadznya. Ustadznya diminta untuk uh, menjawab pertanyaan yang bikin keributan jika dijawab di di uh, di kampung itu. Nih. Sebagainya alasannya saya mau ngajari. ini Nih orang-orang kampung ini tidak ngerti kalau itu tidak benar ya. Saya tanyakan, nah, dijawab, wah, akhirnya jawaban itu bikin bisa bikin geger. Nah, ini namanya bukan ngajari, namun jadinya menjebak eh, ustadznya, ustadznya Ya, jawaban ustaznya bikin gara-gara keributan dan kekacauan. Bagaimana cara membersihkan harta yang dihasilkan dari bisnis yang modalnya haram atau tercampur yang haram? Sedangkan hal itu bisnis sudah terlanjur berjalan, maka singkirkan e, eh, persentase. E, eh, jika diketahui persentasenya, maka disingkirkan persentase campuran yang haram tersebut